dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Allah taala sebagaimana tadi disebutkan disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihah Diniyah bab yang berkenaan tentang mengajak manusia kepada kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan mengajak manusia kepada kebaikan. Cukup satu orang yang mengajak? Tidak. Dua orang? Tidak. Allah Ta'ala menyatakan wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat. Kalau umat itu berapa banyak? Semuanya diperintahkan kita ini untuk menjadi umat yang mengajak manusia kepada kebaikan mengajak manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang baik. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Jarir bin Abdullah beliau dibaiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam an-nusuh likulli muslim untuk memberikan nasihat dan ketulusan kepada setiap muslim mengajak setiap muslim menyampaikan hal yang baik kepada setiap muslim itulah beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian juga sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menghabiskan waktunya umurnya untuk mengajak manusia kepada kebaikan sehingga Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dan teladan bagi manusia-manusia yang mengajak kepada kebaikan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad Gul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani katakanlah wahai Nabi Muhammad ini ini dakwah ini, ini adalah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwah ngikut jalannya siapa? Kita ngajak orang ngikut caranya siapa? Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ngikut jalan yang lain. Mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Hadhihi sabili, ini jalannya aku, jalannya Nabi Muhammad Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan hal yang demikian terhadap umat. Ini jalanku, jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa jalannya Nabi? Adu'u ilallah. Saya mengajak, saya memanggil semua manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala basiratin anak wa manit taba'ani. Dakwah dengan basirah, jeli, Kemudian juga dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dan ini adalah jalannya Nabi Muhammad wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita apabila kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad, maka ikutilah cara dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak manusia kepada kebaikan. Sesungguhnya mengajak kepada kebaikan tersebut adalah pondasi daripada agama. Mengajak kepada kebaikan tersebut adalah yang menjaga kekuatan agama Islam ini. Mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Al-Imam Allamatud Dunya, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Satu kali dalam suatu masa beliau pernah ditangkap oleh pemerintahan setempat. Kemudian beliau dipenjarakan dan disiksa di dalam penjara tersebut dengan siksaan. Sampai murid-muridnya datang kepada beliau, mereka mengutuk pemerintahan sultan yang memenjarakan beliau. Maka Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfagi berkata kepada murid-muridnya mendidik mereka, "Jangan kalian berkata demikian, ini kesalahan dari saya datangnya." Bagaimana kesalahan dari engkau? Apa salahmu? Engkau nggak pernah bikin kesalahan. Yang makruh nggak dikerjain, apalagi yang haram. Salah apaan? Bilang saya punya pembantu. Tiap hari pembantu saya ini datang ke rumah, dia bebenah di rumah. Saya tahu setiap hari dia datang saya selalu ingat gimana udah sholat, sholat benar, jamaah. Selalu saya ingatkan tentang sholat tiap kali, tiap hari pembantu saya datang. Selalu saya ingatkan tentang sholat. Kebetulan pada suatu hari saya lupa nanya tentang sholatnya. Maka di hari tersebut saya ditangkap, dimasukin penjara. Saya dihukum oleh Allah Ta'ala mungkin gara-gara saya lupa menasehati pembantu saya. Menanya kepada pembantu saya, padahal pembantunya bukan berarti tidak sholat. Tetapi dia lupa nanya kepada pembantunya, sholat atau kagak. Bukan berarti pembantunya tidak sholat. Nah ini pembantu. Gimana kalau arak? Gimana kalau keluarga? Ketika kita menelantarkan dakwah ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, terutama keluarga kita, maka ketika kita telantarkan ini, datang musibah yang bertubi-tubi yang menimpa kita umat Islam sekalian. Sumber daripada bala, musibah adalah ketika hubungan kita dengan Allah Ta'ala renggang Ketika hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin jauh, saat itu turun balak dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita membutuhkan pertolongan, memerlukan bantuan, bantuan apa yang kita capai? Apa cara yang paling ampuh agar harapan kita sukses? Apa cara yang paling ampuh agar kita selamat dari balak musibah? Apa cara yang paling ampuh agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Kita mau minta tolong sama apa? Minta bantuan dengan apa? Allah Ta'ala mengatakan, Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan, minta bantuan. Dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Tapi dengan apa kita memohon pertolongan tersebut? Bisabri wassalah dengan sabar, dengan sholat. Ketika kita bersabar, bersabar di dalam menjalankan kewajiban, bersabar di dalam menjauhi yang haram, bersabar ketika mengekang syahwat dan hawa nafsu, bersabar atas bala dan musibah. Wa idza tatulu igamatun min hadithin kanat mubashshiratan bitulil muntazar ketika balak kok lama banget jalannya nih, nggak kelar-kelar ini balak, nggak kelar-kelar ini musibah. Kenapa nggak berakhir? Lama banget penantian kita akan pertolongan Allah. Lamanya masa musibah tersebut Insya Allah mengisyaratkan nanti ketika datang pertolongan, masa pertolongan dan kelapangan tersebut jauh lebih panjang lagi. Lebih lapang lagi, lebih luas lagi. Insya Allah ini yang kita harapkan. Akan tetapi ista'inu bisabri wassalah. Sabar dengan menjalankan perintah Allah. Tetap kita hadir pengajian, majlis ta'lim. Tetap kita perhatian dengan sholat berjamaah. Itu disebutkan di dalam riwayat bahwasanya yang melaksanakan sholat berjamaah, dia sholat lima waktu berjamaah, dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan segala kebaikan. Dia penuhi daratan dan lautan dengan segala kebaikan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang melaksanakan dan perhatian dengan perkara sholat tersebut, mereka punya pengaruh besar. Tahu gak kita ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Diatur, diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pengaruh yang terbesar ketika kita dilanda problem, masalah besar, kita disuruh ngapain? bukan lagi problem yang ada di tangan manusia bahkan problem yang bukan di tangan kita pun juga yang mana kita mati akal menghadapinya seperti musim kemarau musim kemarau tersebut ketika terjadi berkepanjangan kita suruh cari akalnya bagaimana diajarkan disyariatkan salat istisqa bersegera menuju salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza nabahu amrun sara'a ila shalah." Apabila beliau didera dengan sebuah perkara yang pelik, maka beliau bersegera menuju salat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala berhadapan pasukan musuh ketika berhadapan dengan kaum musyrikin di dalam pertempuran masuk waktu salat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membariskan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah sampai diriwayatkan bahwasanya dalam Sahih Al Bukhari waktu kaum musyrikin mau menyerbu kaum muslimin mereka mencari kapan waktu yang tepat musyrikin menyatakan sudah habis ini sebentar lagi bakal datang waktu sholat kaum muslimin pasti akan melaksanakan sholat tersebut sebab sholat ini lebih mereka sukai daripada harta dari dunia seisinya sholat apa? sholat asar ternyata begitu datang waktu sholat asar sudah disyariatkan sholat fil ma'rika sholat di dalam pertempuran dibariskan barisan sholat tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang sesibuk apapun tidak meninggalkan sholat sallallahu alaihi wa sallam sta'inu bisabri sholat Cari pertolongan melalui kesabaran, melalui sholat. Cari pertolongan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tatkala berjihad, tatkala berjuang, tak tatkala dilanda bala dan musibah nggak ninggalin yang namanya sholat. Apalagi yang namanya sholat malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meninggalkan yang namanya sabar sama sholat. Bahkan ketika beliau berada di Mekah dalam keadaan tertindas, sahabat banyak yang disiksa. Datang kepada Nabi Muhammad saw. mereka mengadu tentang keadaan mereka, tentang bala yang menimpa mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu lagi bersender ke Ka'bah di Hijr. Itu sahabat ngadu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka untuk bersabar. Terus Rasul mengingatkan dulu umat sebelum kalian ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya dipaksa untuk keluar itu sampai disiksa ada yang digergaji kepalanya dipaksa keluar dari agamanya nggak mau keluar tetap berpegang teguh digaruk dengan garukan dari besi dengan sisir besi sampai dagingnya itu tercongkel semuanya tetap nggak mau keluar dari agamanya dia berpegang teguh sabar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kesimpulannya wallahi layatimmanna hadzal amr. Demi Allah, ini perkara ini ini Islam bakal menjadi sempurna, bakal jaya, bakal mencapai puncaknya. Itu keringkasannya. Cuma dengan kita atau tanpa kita. Jadilah kita orang-orang yang punya andil di dalam memenangkan Islam. Jadilah kita orang-orang yang punya andil di dalam memajukan Islam andil di dalam memenangkan Islam, dalam memajukan Islam dengan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan yang haram. Jangan lihat yang haram. Jangan dengar yang haram, jangan berucap yang haram, jangan menyentuh yang haram, jangan melangkahkan kaki ke tempat yang haram, jangan makan yang haram. Mereka yang melakukan ini semua mereka memiliki andil besar di dalam membangun negeri dan masa lebih daripada orang yang menguasai kursi DPR. Jadilah kita yang punya pengaruh besar di dalam merubah dunia, sedangkan kita masih di atas sejadah kita. Tidak bergeming dari sejadah kita punya pengaruh besar di dalam mempengaruhi alam, di dalam mempengaruhi dunia. Wan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kejayaan Islam yang kita lihat itu ketika Nabi Muhammad, semua dasarnya itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sejadahnya bangun malam sampai kakinya bengkak. Ayo kita menangkan Islam dengan perhatian terhadap sholat lima waktu, dengan menjaga diri dari yang haram, mengekang da, mengekang nafsu kita, bersabar dari kemaksiatan, bersabar dari yang makruh, bersabar ngerjain yang wajib, bersabar ngerjain yang sunnah. Istainu bis sabri wassalah. Jangan kita berkelahi sendiri. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian ribut sendiri. Jangan kita bertengkar sendiri antara kita satu sama lain fatafshalu kata Allah. Kalian akan akan gagal. Walaupun ku menang, tapi kita ribut antara kita sama kita, gagal. Kemenangan ketika Allah Ta'ala ridha kepada kita sekalian. Kemenangan kita dapatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kita dengan tersenyum dengan ridha kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Kita ingin untuk kemenangan, kita menangkan agama Islam dengan dakwah ilal khair, ngajak manusia kepada kebaikan, kita praktekkan pada diri kita, pada keluarga kita. Tanyain anak-anak kita, sholatnya bagaimana? Kaum wanita kita tutup auratnya bagaimana? Kita menangkan Islam di situ. Kalau semuanya kompak, kita bakal melihat kemenangan Islam dimanapun juga. Kemenangan adanya di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin.